ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Paman, Paman Brahma. Kau, kau masih juga tidak percaya bahwa aku, aku mencintaimu. Messi, maafkan aku Messi. Messi.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 mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. seri ke-332 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Abi Burhan sebagai Wang Agung, Bang Jeger sebagai Sudra Palong, Beni sebagai Cana Lelung, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu Wong Agung membawa Empu Bajil ke sebuah sendang yang terletak di sebelah timur Padepokan Tengger. Sendang adalah sebuah telaga kecil. Luasnya tidak lebih dari dua petak atau dua krosa sawah. Sendang itu bernama Sendang Ratimaya, yang artinya kumpulan air yang terdiri atas nafsu-nafsu lahiriah. Wong Agung duduk di sebuah batu, di tepian sendang sambil mencelupkan kedua belah kakinya sebatas lutut. Sementara itu Empu Bajil berendam di tepian sendang. Semua Empu Bajil merasakan tubuhnya menggigil kedinginan. Tapi mendadak air sendang berubah menjadi hangat. Empu Bajil terkejut. Rasa hangat itu tidak berlangsung lama. Saat berikutnya dia seperti berendam dalam sebuah kuali raksasa yang berisi air mendidih. Ah, aduh, aduh, panas sekali guru, panas sekali. Ah, ah. Apa, Bajil? Mengapa kau tiba-tiba meloncat ke tepian sendang? Saya tidak tahan panasnya, Guru. Hmm. Air sendang tiba-tiba berubah menjadi panas sekali. Seperti air mendidih. Tubuh saya bisa melocot semua. Itulah kekuatan daya cipta, Bajil. Setiap manusia dibekali oleh daya cipta ini. Tetapi hanya sebagian kecil di antara muridku yang bisa mengembangkannya. Apakah guru tengah bermain sihir? Tidak. Sudah aku katakan bahwa hal ini dapat kulakukan karena daya cipta. Coba sekarang ambilkan aku sepotong dahan kering. Baik, Guru. Empu Pacil melompat meninggalkan tepian sendang. Tubuhnya menyuruh ke dalam semak-semak belukar. Tak lama kemudian dia sudah kembali lagi dan mengulurkan sepotong dahan kering kepada gurunya. Ini, Guru. Hmm. Apa yang akan guru lakukan? Untuk apa dahan kering itu? Lihatlah, bajil ini pun bisa kulakukan karena daya cipta. Lihatlah dahan kering ini. menggenggam dahan kering dengan kedua belah telapak tangannya. Empu Bajil memperhatikannya dari tempatnya berdiri. Tiba-tiba dia melihat asap mengepul dari telapak tangan gurunya. Dan dahan kering itu pun menjadi gosong. Selanjutnya dahan kering itu memercikan api. Dan Wong Agung seolah-olah menggenggam sepotong dahan api. Thank you. guru Dan kering itu tiba-tiba berubah menjadi bara api yang bernyala-nyala. Itulah aji Segara Geni yang sudah mencapai tingkat kesempurnaannya. Oh, Aji Segara Geni memang hebat. Ah. Lalu kapan guru akan menambah penguasaan saya terhadap aji Segara Geni? Kau memang orang yang tidak sabaran, Pacil. Baiklah, aku akan berusaha untuk mempercepat kematanganmu dalam mendalami Aji Sekara Geni. Kau masih ingat mantra yang pernah kuajarkan padamu kemarin malam? Masih, Guru. Nah, sekarang turunlah kembali ke dalam sendang. Berendamlah sebatas leher. Selanjutnya, ingatanmu harus tertuju kepada apa saja yang kukatakan. Aku akan memberimu tuntunan dan pengajaran kesempurnaan Aji Segara Geni. Baik, Guru. Tunggu, Bajir. Kau tidak bisa langsung turun seperti itu. Kau harus lebih dulu mencopot seluruh pakaian yang kau kenakan. Ah, baik, Guru. Saya akan melaksanakan segala perintah Guru. Empu Bajil kemudian mencopot bajunya, melemparkannya ke atas ranting pohon perdu. Setelah itu dia mencopot kain yang melilit di pinggangnya. Semuanya, Bajil. Semua pakaian yang kau kenakan harus ditanggalkan. Tidak boleh ada selembar benang pun menutupi tubuhmu. Ah, ah, harus telanjang bulat, Guru. Kerjakan saja apa yang kuperintahkan padamu, Bajil. Ah, eh, baik, Guru. Eh, baik. Empu Bajil kemudian melorotkan pakaian bawahnya, lalu mencampakkannya di atas batu di tepian sendang. Sekarang Empu Bajil benar-benar sudah telanjang bulat. Dalam keadaan seperti itu, Empu Bajil mirip sekali dengan orang gila yang kesasar di tengah hutan. Tapi nampaknya Empu Bajil sudah benar-benar bertekad untuk menyempurnakan aji segara geninya. Dia sudah tidak sungkan-sungkan lagi. Dia sudah tidak ambil peduli lagi. Selanjutnya pendekar bertubuh cabal itu pun segera menghambur ke sendang Rati Maya. Kau harus berendam sebatas lehermu. Sekarang, pejamkan matamu, Bajil. Baik, Guru. Aturlah pernapasanmu sebaik-baiknya. Dan rasakanlah dinginnya air sendang. Rasakanlah sehingga dingin itu meresap ke dalam tulang belulangmu, ke dalam daging kulitmu, ke dalam sukmamu. Baik, Guru. Saya akan melaksanakan perintah guru. Bacil kemudian memejamkan matanya rapat-rapat dan dia mulai mengatur pernapasannya. Selanjutnya dia merasakan dinginnya air sendang. Dingin itu pun menyusup ke tulang sumsumnya, menyusup ke dalam daging kulitnya, menyusup ke dalam sukmanya. Nah, sekarang mulailah mengucapkan mantra-mantra dalam hati. Siro Ratu Ningkeni Siro Angwasani Lakuning Keni jagat iro jagat geni langit iro langit geni segoro niro segoro geni mendadak lenyap dinginnya air sendang dan tubuh Empu Bajil menjadi hangat, hangat dan nikmat sekali. Kehangatan itu meresap melalui pori-pori tubuhnya. Perutnya hangat, dadanya hangat, wajah dan rambutnya pun ikut hangat. Telinganya hangat dan mendadak Empu Bajil seperti mendengarkan suara dari kejauhan. Suara itu semula sayup-sayup, kemudian perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Empu Bajil terkejut. Sepertinya dia mendengar suaranya sendiri. Dan suara itu adalah suara mantra-mantra yang baru saja diucapkannya dalam hati. Siro ratuning geni. Siro angwasani lakuning geni. Jagat iro jagat geni. Langit iro langit geni. Sekoro niro sekoro geni. Siro ratuning geni. Siro angwasani lakuning geni Jagat iro jagat geni Langit iro langit geni Segoro niro segoro geni Siro ratuning geni Siro angwasani lakuning geni Jagat iro jagat geni Langit iro langit geni Sekoro Niro, Sekoro Geni. Apa yang kau rasakan sekarang, Bajil? Ah, saya merasa tubuh saya hangat sekali, Guru. Geni. Apa yang kau dengar mengiang-ngiang di kedua belah telingamu? Saya mendengar suara, suara mantra-mantra. Suara itu adalah suara hati nuranimu sendiri. Suara itu sebenarnya adalah suaramu semua. Kau tidak perlu takut mendengarnya. Sekarang ini, kau sudah memasuki alam telang cipta. Alam daya cipta. Letaknya berada di pusat dahimu. Disitulah sebenarnya tempatnya cakra manggilingan. Disitulah sebenarnya tempatnya roda alam semesta ini berputar dari hari ke hari dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Nah, sekarang mentoslah. Naiklah ke tepi sendang, Bajil. Baik, Guru. dan tetap berdiri di situ, Bajil. Apa kau bisa mendengar kata-kataku, Bajil? Saya dapat mendengarnya dengan baik, Guru. Bagus. Sekarang lihatlah. Tidak jauh dari tempatmu berdiri, ada sebongkah batu hitam yang sangat keras. Batu itu berasal dari inti lahar gunung berapi. Batu hitam seperti itu jenisnya sudah sangat langka. Batu itu jauh lebih keras dibandingkan sepotong logam baja. Sekarang coba, pukullah batu hitam itu dengan telapak tanganmu. Dan marilah kita lihat apa yang terjadi. Baik, Guru. Empu Bajil kemudian berpaling ke arah batu hitam. Sesaat lamanya dia menatap batu hitam yang sebesar kerbau di depannya. Kemudian secepat kilat dia meloncat dan telapak tangannya menghantam batu hitam tepat di bagian tengahnya. melihat sendiri kehebatan Aji Segara Geni. Dengan terus-menerus berlatih, mempertajam indramu, mempererat hubunganmu dengan suara-suara gaib dari seberang sana, maka kekuatanmu akan menjadi lebih dahsyat lagi. Terima kasih, Guru. Terima kasih atas wejangan-wejangan Guru. Dan terima kasih atas kemurahan hati Guru. Karena Guru telah memberikan tambahan ilmu kepada saya. Dengarlah baik-baik, Bajil. Aku akan memberikan sedikit pesan kepadamu. Ya, Guru. Saya siap mendengarkan. Sekarang, kau sudah dapat menguasai Aji Segara Geni secara lebih baik. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, hanya kurang lebih 14 hari, kau sudah mampu menyerap seluruh pelajaran-pelajaran yang saya berikan itu sebagai tanda bahwa sesungguhnya kau adalah seorang pendekar yang berbakat besar. Maaf, guru. Barangkali bukan saya yang berbakat, tapi gurulah yang berbakat mengajari saya. Sudahlah, sudah. Aku tidak mau lagi mendengar kata-kata merendah seperti itu. Sekarang dengarkanlah perkataanku. Seperti yang sudah kukatakan kepadamu beberapa hari yang lalu Sekalipun kau mempunyai kesaktian seperti Batara Brahma atau Batara Wisnu, belum tentu kau akan mampu membunuh musuh besarmu. Karena sesungguhnya musuh besarmu ada di dalam hatimu sendiri. Ingat Baji. kau boleh menaruh dendam setinggi langit sedalam lautan. Kau boleh menimba ilmu ke segala penjuru tapi bukan kau yang menentukan mati hidupnya seseorang. Bahkan kau sama sekali tidak berwenang untuk menentukan perjalanan nasibmu sendiri. Kukira cukup, Bajil. Bukankah kau sudah tidak sabar lagi untuk meninggalkan lereng Tengger ini? Maaf, Guru. Saya memang tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Saya mohon pamit, Guru. Pergilah, Bajil. Kau sudah memperoleh apa yang kau inginkan dariku. Sekarang pergilah. Tapi ingat baik-baik. Kesempatan ini hanya kau peroleh sekali saja. Aku tidak akan mau mengulanginya lagi. Kalau misalnya kau menemui kegagalan, jangan lagi kembali ke lereng tangga. Ampun, Guru. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati Guru. Sekarang saya mohon diri, Guru. Empu Bajil menyembah gurunya tiga kali berturut-turut. Kemudian dia berdiri dan selanjutnya tubuhnya lenyap di balik kegelapan lereng-lereng tengger. Untuk sesaat lamanya, Wong Agung masih duduk bersila di atas sebongkah batu. Tiba-tiba dia merasa sedih melihat perilaku salah seorang muridnya yang dianggapnya telah tersesat jalan. Bajil, Bajil, mengapa kau menempuh jalan seperti itu? Tidak tahukah kau bahwa bencana besar bisa menimpa dirimu karena kau telah menempuh jalan yang sangat berbahaya. Padepokan Tengger tidur terlelap dalam mimpi bersama kabut yang turun dari puncak Gunung Tengger. Rumah-rumah kediaman atau pondok-pondok tempat para cantrik tinggal kelihatannya sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kegiatan lagi. Setelah bekerja keras sepanjang hari, nampaknya para cantrik sekarang istirahat di dalam biliknya masing-masing. Rumah kediaman Wong Agung atau Guru Jana Mahadwija masih terbuka pintu serambinya. Sudra Palong dan Jana Lelung duduk mengobrol di serambi depan sambil menikmati makanan ala kadarnya. Tak lama kemudian, mereka melihat kehadiran Wang Agung. Kedua murid kesayangan itu segera bangkit dan memberi hormat kepada gurunya. Ah, sedang apa kalian di sini? Kami sedang membicarakan Kakang Bajil, Guru. Iya, Guru. Ah, bagaimana perkembangannya sekarang, Guru? Dia sudah pergi. Dia sudah memperoleh apa yang diinginkannya. Dan sekarang dia sudah pergi. Kalian berdua tidak perlu memikirkannya lagi. Bajil sudah memilih jalan hidupnya sendiri. Saya mendengar ada nada-nada kesedihan di dalam kata-kata guru. Ada apa sebenarnya, guru? Apakah yang telah terjadi antara guru dan Kakang Bajil? Eh, iya. Bajil telah memojokkan aku. Aku terpojok dan akhirnya Aku terpaksa memberikan tambahan aji segara geni kepadanya. Jadi, sekarang ini penguasaan aji segara geni yang dimiliki Kakang Bajil sudah bertambah besar, Guru. Dia memang murid berbakat. Sayang sekali dia tidak dapat menggunakan bakatnya sebagaimana mestinya. Jadi guru telah meluluskan permintaannya dengan memberikan tambahan ilmu segara geni. Wah, maaf guru. Apakah hal itu tidak berbahaya, Guru? Apa maksudmu, Saudara Balong? Guru pasti sudah mengetahui sikap dan watak Kakang Bajil. Dengan memiliki Aji Segara Geni yang begitu dahsyat, dia pasti akan menjadi lebih sewenang-wenang terhadap para pendekar biasa. Iya, kau benar, Saudara Balong. Dengan memberikan tambahan ilmu Segara Geni kepadanya, seolah-olah aku seperti memberikan mainan pisau yang sangat tajam kepada seorang bocah. Pisau itu bukan hanya bisa berbahaya untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa berbahaya untuk orang lain. Tapi sudahlah, hal itu sudah terjadi. Sekarang, marilah kita kembali hidup seperti biasa di padepokan Tengkar. Lupakan saja kehadiran bekas muridku itu. Selesai berkata, Wong Agung kemudian melangkah menuju ke ruangan tengah. Sementara malam semakin larut dan pada padepokan Tengger menjadi sangat lengang. Hanya kabut dan angin malam yang dingin sekali waktu bertiup membuat daun-daun pohon bernyanyi kecil. Nyanyian gunung yang tidak pernah berubah sejak dulu kala. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? apa yang akan dilakukan oleh Empu Tong Bajil setelah memperoleh tambahan aji segara geni dari gurunya. Dan apakah dia akan mampu membunuh Arya Kamandanu kelak di kemudian hari? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.